setan mbek kulon gak kuat. Wong setan kulon kuru tenan. Terus kula nu pecinta barang halal, sumpah nengi pol, kulon jenenge doang gak anak guyon kecil-kecil kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. sih ini jangka. Kok Mbah Mun suwure jagoan. Senane kecil-kecil kan biasa. santai. Kula menangi mondok riyen. Ya, yai tamunya belum banyak. Lesu, Gak lesu. Masa ya? Barang kalau kita arah sarasan, mergo dalu-dalu. Masa apa tuku tuku mau nopo dulu <laughs> Akhirnya tuku itu tuku itu mangan baik gula. Eh, mangan ya sembakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing terobah mbah mbah sih mbah sidik gitu. Cerita macam-macam. Cukup-cukup mas Dulu saya janggal. Kenapa kiai kiai soleh ya sering jagungan nasi? ternyata di termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Untuk setan kan ini gue tekoning gue maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gundut, <laughs> oh, cocokan. Pihen, gue tahu seneng gue, Wah, bolak-balik. Sitok berokok andang-andang. Sing sitok berantuk sih deh sih <laughs> Ini pangeran wis Ketika orang lain jagungan cara ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagungan barang haram sakjane nih, apik tahajud Gus sakjane ngono tapi rai-rai ngene iki ora iso syariat diajak menculat langsung apa tahajud paham ya tahajud ya, ya, salah sangono biasa wae meskipun syukur-syukur tahajud lah aku satu omong lho anggere wong ra roh tapi makommu ora ngono iku Usah ora usah ora usah maksa ideal khawarit paham ya? ora usah maksa ideal Mulane Mas kanjeng Nabi ngate dawuh api-api wong wedo itu sing dolanan mbek kowe. Mesti yo mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik be istri, mana nih tidak asik dengan perempuan nakal. Asik be konco, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kalau nanti lo tengah Jakarta, ada tiga bulan saya udah Di konco itu imam masjid, melarat era karuan. Anggur bengi jagungan yang teras masjid. Ya ini mau ini tak bulan bulan ini. Zaman sudah rusak, Alhamdulillah kita masih begini. Kamu ngomong kelar malam kedua ibu lagi menaik sahur. Aku menaik sahur di mukum. Butuh orang aja dugem bro. Kadang mendingan coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya, aku sanggup. Taruh menbolan balen ini. Terus saya ngantuk terus turun nih gue merpat. Turunnya nih mic mikir merpat. <laughs> Es ngono-ngono lah. Daripada tak jatah malah mutung, repot malah gak kuat suwe malah. Ya, eh, betina ngomong, zaman sudah rusak. Alhamdulillah. Sesuai <laughs> enam Orang lain sudah nggak ada yang benar. Setan semua. Alhamdulillah kita masih manusia. Saunimunimu kono. Tadi <laughs> lagi dengan bahasa atun fiha yuholi bena nafsihi wa bena ladatiha al halal. Jadi nikmatin. Ono ulama sing ngene nah, malah lucu menan ulama. Ono ulama yang mangan sapi ringus. terus Karena Bareng warak Jadi wonten tenan tegene kita kitab Dok, anakku bojoku enak ya jebule mangan sapi ring war. Jadi bojone wis suwe sak piring war kok itu melihat dhisik cangkem elek. Wis suwe sak piring war. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul bodonya akeh-akeh wong sak piring yo war. Kita butuh duit sak miliar. Iku kan sawangan, iku mangane kita sak dekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak karena sak dekan tek sak pintal. Ya wong sak dekan sak piring warek kok diruangi ngumpulno dhuwit miliatan kok OTT ku lha opo ngono maksudnya. Jadi ulama itu pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lah lha opo kudu ngombe ning lobi hotel ngene wis nek nikmat. Terus ngombe kopi saat cingkir sing regane mau 2000 lho. Bar, warung baru beli kopi beli rokokan sing regane mau 500 terus nek emas. Ngene lho apa liburan di Singapura ngene oke. saya udah gue ada jembatan gajah uang, kok ndong ada. Lu <laughs> iku nak kowe ngono tenan setan do frustasi apa? Setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakeane ayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng romo ayu-ayu jebul sing arek bojoku tok. <laughs> kere kok pola. Pak nak kere ku ya wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek dangan-dangan. Paham ya tak warai yo ya? kiat pikir jadi wali, paham ya. <laughs> Aku yo gumun, be ulama yo gumun. cuman mencen pinter tenan ulama. Jadi dia nih mangan bareng sapi piring war. yo meni. Yo deh, yo jebule sapi piring war. Yo suwe mas nak sapi piring war. Lah yo lalah opo keduk. Kalau kita sandekan tak sapi pintal, itu wajib ngumpul duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintu tak tiga pintal kan enggak, kita satu hari mau makan biru aja. Ono nasi lagi, di nong situ. Masuk sing gendut lah ini biru. Mustafa, Mustafa, biru. Kadang khusus mangane lu ada. Leung sing dipangan telung piring kok butuh duit miliatan lho. Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3000. 3000 sih sodangak-dangak sono ning cendem 3000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, sono ngira karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lo coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kue ora syukur, oke kok Ngopi neng mall, terus wong ayu-ayu, ah. sok kapan dadi ngono. Ora wong iya, sugih, iya. kapan numpak alat, Kere kakan cita-cita. <laughs> Bener ulama ora gresok ngantore dhuwur gunung. Kolek watu sing giyedi. Wong ketak ora ana raja bebas kaya aku. rojo terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadil ladah. Dulu ada ceritanya taklim taklim. Jadi dia ini tiap mutalahim. Ainal muluk fi hadil ladah. Enaknya apa jadi rojo. rangarane mati kaya aku. Ya kayak orang stres kan ngomong dewi kalau gitu. Tapi itu bagus. Mulane kaji Nabi Dawo salah sun mangku nafihi wajada halawatal iman. Mulane Dawo Ibnu Hajar al Asqalani wong nak mukmin tenan uji Nabi menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane mah? manis. Kue roh nikmati ngelakoni barang halal itu mang manis luar biasa nikmat. nak kue ngono tenan itu setan gak Kira perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sih rasa bawa omongin Kesuwen Kang muda no kue. Langsung mencolot tahajud. Untuk gue toko kulo nak takok, eh nak ini Gus Bak gue. nak. berkara ana wong mati begadai ndelok TV tok. Alhamdulillah maju tinggi saya, Saroh kulo kegiatannya memang ndelok TV. <laughs> Pertama mau kado kaget. Iya masalahnya misalnya terus kegiatannya daro narkoba, tah trafficking kan yo repot. Jadi kiai kan nyongkone kan uang apa udah jadi. mun lumayan. Untuk angling garmo. Dari ibu baru maturun Gus. Keluarnya dia jaga jagal Bapak mendelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan biasa. <laughs> sama. Tadi Bang juga dugem apa ya nus Wah, kalau nih ngomong apa ngomong itu gampang. Semua kan gak haram ya apa? Zaman akhir gak haram ya apa? Tapi yang zaman sekolah. Buat mencolot nota hajat. Mau mana buat dapat apa digugat? ono ke ono wong rati duwe duha ya, bareng duha tetep rati duwe eh, duha ya ora marai suka malah duha dari tersang tersangka bener ulama mau permangan sak piring warak Masya Allah, matur nuwun Gusti, dibeli sak piring warak. Maksud tempi jare sing beda. Ya maksudnya ora perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. tolong, tak telung pintal. Padahal sak pintal lu piro ya? Ono sak juta. Sak juta 200. Sak juta. Berarti sedina tidak tolong kita. Lah iku butuh ngumpulno dua miliaran dan sak piring war. Berarti iya. sedina tidak setengah kilo. Setengah kilo berarti dua piro? Piro? Lima ribu. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak kepen enak gampang. Mangan nek lesu banget. Ora enak kabeh. Lah sing mari ora fikir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan. Ya mesti butuh lawah. Enak. Fikir bodoh ya iki, fikir bodoh. Kenapa enak? Yo ya mangane ngenteni lesu banget. kok uyah mbek tempe ora turu rena Turu enak kamarku enak yo ngenteni ngantuk banget. Mari pikir tapi do pola ini sing mas ya. Mana ini kita latih. Ya? Wong pikir ora dadi wali ku aneh cara dhisik. Dhisik ku anggere wali ku rata-rata jalure ke jalur fikir. Iki ora. Wis pikir gak wali <laughs> mergo kakean tomai. Mane nasihate pangeran ning kanjeng Nabi la tamudanna ainai kailah ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia. Termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wes do numpak alpat bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mau sanggup saya ketahui ngopi ning mall selawe. Ya ngenes. Sakjane ketahui wu gak ngopi gajah uang paham ya. Mau ewu susu Epiro terus dangan-dangan niku ndelok Iwa <laughs> iwak Ndelok Iwa juga tuh ternyata Iwa Yusuf Iya. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya so aku rahman. Nah, terus ayi tibare mbek iwak lah. Jadi kunci rabagia itu sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna ainaika ila ma matta nabi aswaja minhum saharotal hayatid Ya, Mesti li nafti nahum fi angger kowe kadung delok wong liya mesti dadi nah Lho kula nganti saiki mboten sombong. Kulo nu ono TV, ono TV utawi ono langsung. Misalnya nyon saya ono presiden, atau ono menteri, atau ono bupati. Teko ning kiai terus mobil kan. Kalau nu delok buat nanti sempurna. Khawatir kalau kalau nu kepengen, udah kok yang ngono. buat nanti kalau delok tenan. buti, buti kalau nu ngrasa itu penting. Nak penting terus kalau ngeloh, wong kok mulyane. Kalau nanti de kakak wakil bupati. kalau buat nanti tulen, Nembis pindah tok perkara pas badhe haji. Mereka khawatir saya, saya tahu kenikmatan sing saya khawatir kepingin. Kian kaji Nabi nanti miao saking dalam, ngerti tangga ini dua untuk. Iku mau ngelirik toh, gak pengen dilok. Aja mak aja delok. Mereka kowe dulu toh berarti enak aja uang udah sapi akeh, di berdua akeh. Iku kowe semaringen. Jadi kowe kon delok nikmat sing no Allah piam, piam. Seiso iso ngopi syukur. Jadi delok sithik wis mari Mulane kula ndek kanca gus-gus gede kula jarang dolan. Perkarane kadang roh gus urip uripe omahe wapi, kaji-kaji do salam tempel terus wong do hormat. Ki nak delok ngene iku iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya kayak wong alim delok gus gede sing rapati alim terus Wah, kono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Tapi nek kira roh kan yo ya wis. Kan kula sering disalahno kanca-kanca, Gus mboten ate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Ya. Nak kisah mulia tak dolanian. Bukan apa-apa, karena takut tadi, takut sering melihat kemewahan. Itu lama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamudan ayunaika ila ma matta'na bi azwajam minhum al hayat. Intinya mesti linaftina fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni, pasti jadi fit. Nah, itu mesti orang kok mungkin. Mulane cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojo ning musola rokokan. Suwaya ngaji tekek patah ini ngaji. Serah paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan mana. Itu luar biasa. Masih mau ingaram rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kalau <laughs> ini kisah nyata. Kulo ini diparani tiang kali kita. Kiai soleh tuwek meh mati lah. Kulo tuwek memati melarat. Wong loro. Marani kulo berfapa muin arokok yo. Marani kulo. Gus, Geng daerah pulau sekitar sangat kilo. Pulau nu masih onom kan kecelok anak kiai, jadi biasanya nadat kiai nom lah anak kiai kan dihormati ya, karena mungkin orang itu murid tebak pulau. Gus pulau berarti taklet jeneng. Sekali jenengan muni haram, pulau anut Gus amin awaton. Asal jenengan sing ngomong, orang mui ya. Ya kadang modok masyarakat itu ya aneh, kadang mui gue lebih keren, kadang lebih percaya kiai ini. Ngancen adat masyarakat. Dia apa yang mendingin ini? Kuatir tenan kiai. Sepuh, sepuh, iso mau cemuin uangnya soleh lagi Gus Gus. Kulon niku kiai. Delok dangdut tak serap pantas. Oleh mendingan delok dangdut gak pantas. Delok bioskop ora Hiburan rokok kok dikaramno. Mereka kiai loro itu di musola penceng. Hiburannya mangger barisa iku gak mulai. Rokokan di kancane mau di pojok musola. Iku niku ora ono asbae selawas iki usak noning. ning. Semedel wong kuno. Hiburannya gerbarnya saya oh, gak mulai, perkara ini cocokan bekancane zaman mondok. Si tok tau mondok lirboyo, tok tau mondok sarang menti pokok hiburannya sing rokokan. gue nak kira-kira bujo wis gak ngamuk, wis turu lah wis gak ngamuk. Eh <laughs> tak kok. Lah sirine apa Mbah kok bar nyisa kok mulai. Ijek keren Gus, nah, ya Tadi Gus. Dari <laughs> saya terus jagengan, kok nak kira-kira ning omah damai apa? Mulai. Mulai terus turu deh. Turu nggak anggar setengah apa papat mau orang musolan nenek Yes ngono tok. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan nih mau nopo? Ya ini bakas ane mau bakas masa lalu. Cili kadang wis pokoke mau nonton tok. Dia bahkan jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rokok haram tapi sekonos. Karena tadi mlebune itu menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aksomali dhuhri syaiton lebih memutus gegeresetan koyok min farohil mukmin bil halal kayak senenge wong mukmin nambah barang apa? halal itu setan kuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutolaah tidak semua orang bisa baca ki kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue nih segoro kidul, neng gue watu sinti guruwatan, serokokan dulu segoro. Wah, sugih ya aku. Kolam renang tiga cek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sak meniko hambane. kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Nak tepak ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong suga gaya taman pribadi. Kue somoro moro becici dengan dengan ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. mau melarat ke wong suga, enak wong suga di kolam renang pribadi. Enak ya apa kolam renang pribadi? Wes gue terbatas, naga diubah yo ya elek. Perawatan sekurang itu ora usah perawatan. Misalnya orang enak udah di suga di mana api. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wijak alami apa? Sono wong suga gawe kebun binatang pribadi ke kepengen. Tapi kowe moro ono moro alas kono nggone kowe kambah delok gajah, masya Allah, pangeran Sugi. Kira orang sing duwe anggap wae kuno wae. Jadi ku nasihatnya pangeran eling-eling. Lata tamudanna ainaika ila ma matta bihi azwaja minhum zahratal hayati dunya li naftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Mane kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gede ya. Nah ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalam mereka seneng sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada ada acara-acara besar yang berlebihan karena kalau kuatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya kuatir ngenes. Semene sampean sing ora tau mulya ngono lho. Kata apa? Buyute napa? Ngenes. Ini latihan, ya, latihan apa tak Nah. aine. Jadi kalau nanti delok gubernur Lawang dibuka no dihormati pemenang presiden. Kadang santri dulu menunggu kesuwen akhirnya ngenes. Zaman Nabi kedep ya rawani, wedi nak lagi umatnya nanya ini ya Allah ya Allah. Tak latih, latih, lata latih mudan. Manda jogeman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum Pasti itu jadi fit. fitnah. Mana kita jelas ya wasaatun fiha yukholi bena nafsihi wa bena napa ladatiha al Wal makola sabia salah sun kola batul hukama. Dawa so ba'dul hukama sebagai wong sing ahli hikmah. Dawa ini. Jami'ul ibadati utai sekabani pira-pira ibadat minal ubudiyati sangking kemawulo. Min arkani Islam setengah sange rukun-rukun Islam. Iku arba'atun bapak. Minal hisol yang pira-pira tingkah. Inti dari ibadah yang menjadikan kita kemawulo ning pangeran. Iku ono. Inten. Bapak. Cici al-wafa nuhoni bila uhud kalian berapa perjanjian. Bahwa utawi al-wafa itu ada ufaro dari taala Nakani berapa perjanjian Allah taala. Nomor loro wal muhafadoh itu lanjoko alal hududi ngatasi batas-batas. Bahwa utawi al-muhafadzah iku bu muharramatillah. Bahwa utawi al-khifdu alal hudud iku bu muharramatillah ngeduwi haram-haramnya Allah. Jadi jelas ya menjaga hadud itu maknanya sementing ngeduwi barang ha Arang. Senajan tau kayak bengi-bengi semua rokok antok neng oma, delok TV, angling Darmo, dari kuku kukur-kukur, delok tikus liwat. kayak orang harus nggak pokok. Temen Penting gak dugem neng barang ha, haram. Penting istinabu muhar romatillah. Lalu kalau seneng, nggak? Ada santri kalau seneng. Meskipun kita di desa tapi itu harus sana tengah. Wow, yang penting boleh konco jagungan. Bumi reso turu boleh konco jagungan. Bakas ngalor ngidul rano fasal pasal sing tutup. Wah, Kadang ya ibu-ibu sok politik roh 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sidik cora aku ngene ngono-ngono lah bariku ngantuk turu ya sipet. Pokoknya sementing istinabu muhar romatillah. Jadi darani mukhafadu alal hudud senawi banten mau nyontokno istinabu muharromatillah. Napa? Istinabu muharromatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafkut yang atasnya barang sing hilang min mahbubati sang disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu gak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunia ya sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil maujud lan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe wow, di kolam renang gajah wong isiku ya kolam renang isiku. Ya Kepengen duwe alam sing indah saka ana becici. Kepengen duwe kolam renang luas ya saka ana mara segara Gitu. Kepengen roh alam sing indah ya munggah gunung. Wes kan enak. Saiki ora. Wong melarat kok kepen wong suka, kepen dulu gunung Alpen, melarat pola, Alpen barang anak-anak. Bedanya be gunung Merapi, wong sing long londo ini kepen dulu gunung Merapi, kok pe asuh asuh moro. Kemana ada lo pas kawai teblok, melok nih kono jos. Maksudnya melok nyaksi nih kuburan apa? Larva, tapi rasa nyemplo. ya nanti jelas ya, warido bil maujud, rido be barang sing bo Bin al mato ini misalnya berapa biro pakanan jadi mau misalnya permangan dong sak piring warak alhamdulillah gusti sak piring warak coro pulau koyok dinosaurus tangan teno ber karena lah anak sak piring gue warak lah lah opo butuh korupsi butuh duit gede wong sak piring wae wal malah bisi lah nikmati pakaian sing dua ini, misalnya mau ke sarungan atlas kasar atau sarongan gajah duduk kasar rawong anggubia biaya es podo wae podo nutupi aurote. Terus, wah iku malah nak lugu kudu hati-hati, wedi rusak. Iki kan sarung murah gak usah. Pokoke mikir nek mati wae lah. Paham ya? Nan menawa nggo mobil mewah kira di mobil, aku kono dadak jogo dunyo. kini ra perkono sing tak jogo. Ya <laughs> pokoke sauni-unimu lah sementing iku. Dadekno rido mbek bil mau bal maujud warido lan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing biro-biro pakanan wal malabisi lan biro-biro pakaian wal masa ini lan biro-biro